Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi la ilaha illahu Al-Karimil Wahhab المعطي بغير حساب وصلاة الله وسلام على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا هب لنا من لدنك هب لنا يا ربنا من لدنك علما نافعا وولدا صالحا وعمرا مباركا ورزقا واسعا وحبب إلينا يا ربنا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد وإنا يا ربنا على اتباع سنة حبيبك وإنا يا ربنا على اجتناب ما نهيت عنه إنك أنت على كل شيء قدير وأكرمنا يا ربنا بالاستقامة في الطاعة وبالاستقامة في ترك المعاصي أرنا يا ربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت wal jannata ba'dal maut amma ba'du hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat alhamdulillah kita bisa terus me mendekat melanjutkan pengajian kita baca kitab hadis untuk semakin dekat kepada Rasulullah untuk semakin tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak kenal maka tak sayang yang ingin menumbuh suburkan makna kecintaan kepada Rasulullah ia harus tahu bagaimana Rasulullah amalan-amalan apa yang dilakukan Rasulullah termasuk sifat-sifat Rasulullah dan itu sangat membantu kita untuk bisa meniru dan mengikuti kita membaca dua kitab hadis sekaligus yaitu kitab at tajritus Soreh ringkasan Soheh Bukhari kemudian riatus Solihin dan di sela-selanya nanti akan kita sisipkan fikih ya fikih praktis ya untuk bekal kita yang tidak lain fikih itu adalah syarah daripada hadis dan Quran itu sendiri tafsir daripada Al-Quran muncullah fikih-fikih jadi fikih itu bukan jauh dari kitab sunnah Nabi makanya kalau seorang alim menjawab tanpa menyebut kalau Allah Ta'ala dan kalau Rasulullah itu ya sudah dari kola Rasulullah dan kola Allah Ta'ala karena apa? ijtihadnya para fukoha tentang ilmu fikih itu tidak lepas daripada sumber hukum yang bernama Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga muncullah setelah itu ijma kesepakatan para ulama' dan mereka memahami Al-Quran untuk menghukumi segala yang terjadi dengan istilah kias sehingga ada sumber hukum atau dasar hukum Quran, hadis, ijma, kias ini adalah yang sudah berlaku oleh di para da, pada yang sudah berlaku dari masa ke masa yang dilakukan para ulama dan kita sudah menemukan bahan jadi di kitab-kitab fikih jadi seandainya kita itu tidak mengetahui hujah dan dalilnya di dalam kitab fikih tersebut ketahuilah para ulama waktu mengeluarkan hukum tersebut sudah berdasarkan dalil-dalil nah hanya kita akan kembali sedikit demi sedikit mempelajari hadis-hadis Nabi di saat banyak penfitnah orang sok berdalil dengan hadis dan Quran tapi untuk merubah untuk mengajak kita bertentangan dengan ulama-ulama terdahulu dengan hujjah hadis kitabullah wa sunnah nabi kitabullah wa sunnah nabi Merdeka itu adalah menggunakan uh, slogan itu tidak beda dengan orang-orang khawarij yang mengatakan Inil hukmu illa lillah Hukum itu hanya milik Allah Kita harus kembali kepada kitab dan sunnah Nabi saw Tidak lain itu adalah kalimat hakin urida bihal batilu ya Mereka untuk mengukuhkan dirinya yang batil Sehingga berhujjah dengan kitab Al-Quran dan hadis Nabi kemudian serta-merta membuang pendapat ulama-ulama lalu berkata dilarang taklid, dilarang ngikut kayak begitu dan sebetulnya itu tidak lain upaya-upaya untuk menjauhkan kita daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Maka yang harus diketahui di saat kita membaca hadis langsung kepada kitab Sahih Bukhari, ini kita ini bukan pangkat kita sebetulnya. Dan memang semula ini hanya sekedar murojaah saja dengan beberapa para asatid kita membaca kitab Sahih Bukhari ternyata yang datang adalah lebih banyak dari daripada yang kita inginkan akhirnya harus kita tambah dengan kita riyadhus solihin sebab kitab Bukhari itu di situ orang bisa salah paham kalau memahami satu hadis tidak memahami hadis berikutnya dan seterusnya dan seterusnya maka metode pensyarahan hadis soheh Bukhari ini tidak lain mengikuti metode para tidak lain adalah dengan cara menjelaskan kitab menjelaskan hadis tersebut dengan pemahaman fikih yang sudah dihadirkan oleh para ulama kita tidak mensyarai dari diri kita sendiri makanya sering kita hubungkan dengan masalah-masalah fikhiyah yang sudah masyhur di kalangan ulama eh hadisnya ada di sini amaliyah amaliyah eh hadisnya ada di sini begitu saja kita mensyarainya tidak lebih dari itu baik kita langsung saja untuk memanfaatkan waktu Rasatid untuk bacanya. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yawmul qiyamah Amma ba'd Qala al musanif. Wa bisanadikum al-mutasil ila Abil Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad Abin Abdul Latif Sarji Azabiti rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain ila anqal Kitab Mawaqitis Salati Bismillahirrahmanirrahim An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu dakhala alal Muhirat ibn Syu'batah wa qad akhara salata yawman bil Iraqi faqala ma hadha ya muhirah alaysa qad alimta anna jibril nazala fasalla fasalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa salla fasalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa salla fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa salla fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa salla fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala bihadza umirtu An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu dakhala 'ala al-Mughirah ibn Syu'bah وقد أخر الصلاة يوما بالعراق فقال ما هذا يا مهيرة Alaysa haqad alifta anna Jibrila nazala fasalla fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa salla fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa salla fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa salla fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa salla fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala bihadza umirtu An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu dakhala 'ala Al-Mughirah bin Syu'bah wa qad akhara salata yawman bil Iraqi faqala ma hadha ya Mughirah alaysa qad 'alimta anna Jibril nazala fa shalla Rasulullah sallallahu summa shalla fa Rasulullah sallallahu summa shalla Fasallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa shalla. Fasallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa shalla. Fasallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala bihata umirtu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Mawaqitis Salati. Ini kitab tentang waktu-waktu salat karena sholat tidak sah kecuali sudah masuk waktunya dan waktu sholat sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita harus patuh dengan itu semua dan insya Allah yang pernah kita baca di kitab fikih tentang waktu sholat waktu duhur mulai tergelincirnya matahari hingga bayangan matahari sampai dua kali apa bayangan matahari mulai tergelincir matahari hingga masuk waktu asar yang ditandai masuk waktu asar adalah jika bayangannya itu melebihi daripada sesuatu tersebut nah ini semuanya disebutkan Rasulullah waktu maghrib adalah di saat terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah nah, itu juga disebutkan oleh Rasulullah SAW nah ini insya Allah akan kita baca hadisnya kalau ilmunya sudah jelas semua orang pada tahu waktu maghrib isak tahu waktu subuh yaitu fajar sodik terbit subuh kemudian terbit matahari habis waktu subuh hanya beberapa hujah dalilnya itu di mana semuanya ada disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan para muhaddisin. Baik, kita langsung saja bismillahirrahmanirrahim dari hadis yang diratkan Abi Mas'ud Alhamdulillah rahimahullah taala nafanallahu bihi An Abi Mas'ud Al-Ansari dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu semoga Allah ridho kepada beliau annahu dakhala alal mughirati beliau itu masuk kepada Mughirah kepada sahabatnya Mughirah Ibn Syu'bah waqad akhara salataha mengakhirkan salat yauman suatu ketika bil Iraqi di Irak dia masuk kepada maksudnya mat datang ke rumahnya Mughirah lah Mughirah itu sholatnya akhir mengakhirkan sholat dijelaskan para syurrahul hadis mengakhirkannya Mughirah sholat ini bukan berarti keluar dari waktunya hanya tidak di awal waktu saja keluar dari waktu yang sudah disunnahkan jadi sholat awal waktu sangat disunnahkan dalam semua waktu kecuali waktu duhur ada khilaf termasuk yang dikukuhkan akan tapi dikukuhkan dalam matab Imam Syafi'i tetap biarpun sholat duhur adalah di awal waktu itu lebih sunnah faqala ma ya mughira apa ini kau ini muhira masa sholat mundur-mundur tidak di awal waktu alaysa qad alimta Bukankah engkau telah tahu anna Jibril nazal Jibril itu telah turun Wasolah kemudian sholat Fasallah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengikuti solat. Tuma kemudian Jibril solat. Fasallah Rasulullah kemudian Nabi Muhammad solat. Tuma kemudian Jibril solat. Fasallah Rasulullah SAW kemudian Rasulullah solat. Tuma sallah kemudian solat Jibril. Fasallah kemudian solat Rasulullah SAW. Tuma sallah kemudian solat Jibril. Fasallah kemudian solat Rasulullah SAW. Thumma qala kemudian Rasulullah bersabda bihada umirtu dengan inilah aku diperintahkan maksudnya ini yang harus kita fahami di sini bahwa perhatian para sahabat Nabi itu mengingatkan temannya biarpun urusan keutamaan Melihat Mughirah itu sholatnya mundur tidak di awal waktu karena nggak mungkin karena mereka sudah pada tahu sholat itu ada waktu mereka itu e, tidak mungkin keluar dari waktunya karena mereka sangat perhatian dengan sholat hanya ini muhirah ini menunda mengakhirkan waktu sholat karena kalau diliwayat di kitab Sahih Bukhari ini juga pernah ini terjadi kepada Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz jadi ada orang masuk ke tempatnya Umar bin Abdul Aziz rupanya menunda sholat kayak begitu sampai belakang akhirnya diingatkan jadi kalau kita kembali kepada kitab Sahih Bukhari-nya langsung di situ ada cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang saat itu kedatangan salah satu sahabat beliau menegur <laughs> menegur kemudian berhujah bahwasanya aku juga pernah mendengar riwayat bahwasanya ada sahabat yang melakukan kayak demikian berhujah juga akhirnya dijelaskan enggak yang benar adalah seperti ini Para surah hadis menjelaskan banyak faedah di antaranya orang harus seperti itu. Biarpun seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz akan tetapi kita harus bisa mengingatkan untuk kemuliaan apalagi memasalah yang haram. Ini hanya kemuliaan saja. Kemudian setelah itu para sahabat yang lainnya juga begitu. Ini kasusnya Mughirah ini. Hanya gara-gara terlambat sedikit sudah diingatkan. Itulah kerinduan kita kepada sahabat untuk mengingatkan. Jadi yang kurang merindu untuk mengingatkan sebetulnya kurang cinta karena kesunahan itu adalah kemuliaan. Jadi biarpun urusan sunnah kita kalau bisa mengingatkan, cuman cara mengingatkan saja yang benar. Dan di saat diingatkan mungkin ada yang punya hujah yang lainnya, tapi yang ingin mengingatkan juga harus punya hujah yang lebih kuat termasuk ini dicontohkan langsung membawa Apakah kamu membawa satu hujah yang kuat? Apakah kamu bukankah kamu pernah mendengar? pernah tahu bahasanya Rasulullah itu diajari oleh Jibril sholat begini begini begini tentang waktunya nah di sisi lain ini bisa difahami bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mendapatkan wahyu ada langsung diberitahu ada langsung yang dicontohkan oleh malaikat Jibril jadi ini dicontohkan oleh malaikat Jibril diajak sholat Rasulullah. Adapun cara sholatnya, ini ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Jibril jadi imamnya Rasulullah. Ada yang mengatakan bahasanya malaikat Jibril sholat kemudian Rasulullah sholat setelahnya. Yang jelas caranya itu diambil langsung oleh Rasulullah dari malaikat Jibril. Waktu-waktunya dan ini ayat ini hadis datang setelah kasus eh, cerita Isra Mi'raj. Jadi ini menjelaskan tentang waktu-waktu yang di yang harus diketahui oleh orang yang melakukan sholat. Jadi waktu Nabi Muhammad dapat pesan sholat waktu Isra Mi'raj belum ditentukan waktunya. Baru setelah itu ada pengajaran dari Jibril bahwasanya sholatnya adalah waktunya begini, begini, begini. Dan inilah yang diajarkan tentang waktu sholat. Kemudian nanti ada riwayat-riwayat lain yang akan menjelaskan waktu duhur, waktu asar. Ini mukaddimah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Kemudian untuk mengukuhkan bahwasanya ini kebenaran Rasulullah mengatakan beginilah aku diperintahkan qala bihada umirtu dengan inilah aku diperintahkan untuk mengambil waktu sholat kemudian nanti disebutkan para fukoha waktu sholat itu ada waktu tujuh waktu misalnya ada waktu waktu yang paling utama waktu ikhtiar waktu jawas ya kemudian waktu ada waktu jawas ma'al karohati ada waktu tahrim kemudian waktu al-udur ya waktu ada udur waktu darurah jadi waktu ada tujuh dibagi waktu sholat kita ini ada tujuh waktu waktu al fadilah adalah pertama kali waktu waktu setelah adan digunakan untuk berwudhu menutup aurat melakukan sholat qobliyah setelah itu melakukan sholat fardu itu adalah waktu yang paling utama kemudian setelah itu baru namanya waktu ikhtiar waktu ikhtiar adalah nggak dapat keutamaan tapi ya boleh-boleh saja setelah itu oh, waktu ikhtiar kemudian waktu jawas ma'al karohati nanti ada boleh tapi ada kemakruhan nanti ada waktu tahrim haram yaitu orang yang kerjaannya mepet-mepet yang punya toko yang ke sawah ini suka mepet-mepet ini ada kadang asarnya hampir dengan maghrib ini adalah tahrim ya kalau tidak cukup untuk melakukan sholat itu bukan saja itu banyak orang kasus kayak begini kemudian nanti ada doruroh ada waktu udhur ya karena di saat ada udhur ada uzur uh, ada waktu darurah dan uzur di sini akan terjadi kepada orang yang lagi haid kemudian orang bepergian itu semua ada insya Allah nanti dijelaskan di sini oleh eh, isyarat-isyarat uh, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini saja mungkin ini mukaddimah tentang hadis mawakitus sholah dan kita langsung saja kepada kitab fikih ringkas sebelum kita Riyadhus Shalihin insyaallah bil barokah dari kitab Sahih Bukhari. Kita sudah apa kemarin? Bab nikah sampai akad nikah dari siroh jadi di dalam pernikahan harus ada namanya siroh ijab kabul dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ijab kabul kemudian yang berikutnya harus ada suami kalau nggak ada suami nggak ada pernikahan ya kemudian yang ke ya, suami harus ada dalam syarat pernikahan harus ada suami kemudian setelah itu ada wali setelah itu ada saksi ada saksi sirot ijab kabul ijab kabul bisa jadi ijab kabul bisa suami dua saksi wali jadi ada yang mengatakan lima ada yang empat saja adapun suami ya suami harus ada syaratnya loh ya suami tidak boleh mahrom ya kemarin sudah dibahas jadi kalau suaminya mahromnya nggak boleh yang menjadi suami adalah tidak boleh mahrom dari wanita yang akan dinikainya yang kedua adalah suaminya harus tertentu kalau pengen menikahkan seorang perempuan itu harus laki-lakinya ditentukan Gak boleh aku nikahkan kalian dengan putriku satu putrinya satu aku nikahkan dengan kamu yang mana ini harus ditentukan si A si B si C ini si C nya harus ditentukan yang ketiga tidak boleh dalam keadaan muhrim. Lah ini makanya harus benar-benar yang tadi bukan mahram yang kedua bukan muhrim makanya kalau ada orang keblinger kebilet-bilet ini dalam bab ini bakal salah bener ini malah ini adalah khotok syasik satu kesalahan yang sudah memasyarakat ya namanya mohrim, mohrim itu yang haji makanya dalam ini seorang suami suami syaratnya bukan mahram yang pertama bukan mahram kemudian tertentu ditentukan siapa laki-laki yang ketiga bukan mohrim, bukan orang yang lagi ikhram haji ya bukan seorang mohrim haji atau umroh ini syaratnya ada tiga itu saja ya adapun masalah anak kecil pun nggak apa-apa bayi dinikahkan ya boleh <laughs> bukan ya boleh boleh tapi ini anak kecil nikah nanti walinya yang bisa menggantikan untuk menerimanya ini syaratnya pokoknya otomatis masalah laki-laki ya oh, jelas lah masa ya laki-lakian sehingga tidak disebutkan oleh para ulama karena sudah sudah jelas masa suami seorang perempuan kan nggak ada baik setelah itu ada namanya wali nah wali ini penting sekali di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan juga madhab Imam Malik lah madhab Imam Ahmad bin Hanbal ada kemurahan nanti di dalam madhabnya Imam Abu Hanifah ternyata isi di situ pun ada aturan-aturan yang lainnya sebetulnya tidak ada istilahnya gampang sama sekali ada ketat di sisi ini longgar di sisi itu ketat di sisi misalnya dalam madhab Imam Syafi'i ketat sehingga kalau urusan pernikahan sah di dalam madhab Imam Syafi'i dijamin sah di dalam madhab lain Urusan pernikahan yang paling ketat adalah dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau ada orang dimanapun berada di penjuru negeri, kalau melakukan pernikahan dengan caranya madhab Imam Syafi'i, dijamin sah oleh madhab semuanya. Karena Imam Syafi'i sangat hati-hati di dalam urusan pernikahan. Tapi berbeda kalau menikah caranya madhab Imam Abu Hanifah atau menurut caranya madhab Malik nanti akan benturan. Kenapa madhab Imam Malik tidak disyaratkan namanya saksi? Sehingga jika tidak pakai saksi madhab syafi'i mengatakan tidak sah atau Abu Hanifah nggak pakai wali ini kalau Imam Ahmad bin Hambal riwayat macam-macam di situ ini wali dan wali ini ada urutan-urutannya dan penting ya wali ini wali ini adalah yang bakal mengayomi jangan sampai pernikahan seorang anak ini tidak terhormat jadi mau diserahkan kepada seorang laki-laki yang nyerahkan harus orang terhormat untuk orang yang terhormat dan wali ini wajib adanya di dalam pernikahan La tuzawwijul mar'atu al mar'ata wa la tuzawwiju nafsaha. Tidak boleh seorang wanita menikahkan wanita dan juga tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi wali itu adalah hukumnya harus. Harus ada wali. Oh, jangan coba-coba dengan madhab yang lain selagi masih bisa hanya barangkali yang perlu digampangkan proses caranya saja semalam ada yang bertanya di Masjid Waru, ada orang misalnya di luar negeri sana memang kita tidak menganjurkan adik-adik putri ke sana bahkan dengan tegas melarang sudah begitu saja kalau bekerja di rumah saja adik-adik putriku yang baik-baik nggak usah keluar negeri kehormatanmu terancam di sana banyak kehinaan-kehinaan yang ditemui di sana baik lah pengen menikah di tempat yang jauh, anggap saja di Kalimantan dan Indonesia. Mau menikah di sana, walinya di sini, oh gampang, nggak ada masalah. Wali tetap ada. Cuman caranya saja bagaimana. Itu saja. Kalau misalnya calon mempelai laki-lakinya di sana, mempelai perempuannya di sana, mau pulang urusan kantornya apa duit nggak ada tapi pengen menikah takut zina boleh dinikahkan di sana boleh dinikahkan di sini boleh loh Walinya gimana? Harus dong ada wali. Ya gampang saja. Bisa saja nikahnya di sini karena bapaknya ada di sini, walinya di sini kan? Karena walinya di sini nanti ambil satu orang yang kenal sama calon suaminya, calon suaminya suruh mewakilkan kepada laki-laki yang ada di sini untuk nerima pernikahannya. Misalnya laki-laki namanya Ahmad. Sang calon suami mengatakan, "Ahmad, aku wakilkan kepadamu untuk nerima pernikahanku, pernikahan anak perempuan ini binti ini untukku akhirnya aham, apa laki-laki yang bernama Ahmad terima baik aku terima sehingga walinya yang ada di sini cukup mengundang dua saksi setelah itu menikahkan ya aku menikahkan putriku dengan Ali yang ada di Kalimantan ya kemudian Ahmadnya menerima aku terima pernikahan putrimu untuk Ali bukan untukku ya selesai wali tetap ada Sebetulnya hikmah wali ini apa? Ini makna bekti ada, restu orang tua, doa orang tua. Jangan sampai ditinggal. Kalau urusan pembenar saja, fikih pem, untuk membenarkan nikah, untuk mensahkan nikah itu gampang. Di dalam fikih kita, kalau ada suami istri, ah, kalau ada dua seorang laki-laki dan perempuan, misalnya tidak direstui menikah di kampungnya, Lalu dia pergi ke Surabaya karena Surabaya lebih dari dua marhalah 84 kilo lebih dari itu maka di sana boleh dia meminta menikah dengan hakim atau dengan tahkim walinya ditinggal pernikahan sah karena wali lebih jauh le, apa jauh lebih dari marhalah tapi permasalahannya bukan di situ jadi langsung ke kodi hakim boleh menikahkannya cuman permasalahannya bukan begitu izin orang tua itu kebahagiaanmu wahai adik-adik Cuman sebagian ustadz ini pernah banyak ini sampai ada suatu ketika kejadian dinikahkan di sana, bahkan nganjurkan kamu pergi saja lebih dari dua marhalah, kemudian kamu nikah di sana beres. Ajib, eh, ini ngajari gak benar sama orang tuanya. Ketahuilah nikahnya sah tapi masih haram menyakiti orang tua. Apa nggak sadar begini? Kan masih ingat bukan semua yang sah itu adalah tidak dosa. Ini yang tidak pernah dipikirkan dan haramnya itu bukan haram sepele nyakiti orang tua. Bayangkan orang tua yang merawat mulai kecil sampai umur 24 tahun eh nikah ditinggal. Lihat tidak bakal bahagia orang kayak begitu tuh, sengsara. Ustadznya itu ustadz nyungsep itu. Ngajari nggak bener tuh. Kecuali ada darurat-darurat misalnya. Oh Masya Allah, pokoknya darurat. Darurat itu ada yang mungkin takut terjumus zina, takut ini ini lain cerita. Dalam keadaan normal sih nggak bisa orang tuanya dipanggil atau ditelepon Pak gimana kasusnya. Tolong wakilkan kepada saya untuk nikahan putri. Oh iya iya saya restui. Lah kalau tidak mungkin ada sebab lain atau mungkin orang tuanya punya calon lebih bagus atau atau makanya sudah kawin lari itu musibah kawin lari. Nah, <laughs> jadi tidak ada maka wali itu sebenarnya sangat mudah tapi harus ada permasalahannya ini adalah kurang ilmu sampai ada di Indonesia Raya di Cirebon Raya ada nikah lewat internet diekspos di media sampai berapa minggu itu tuh mau apa nikah lewat telepon kok repot banget ya karena kasusnya itu calon mempelai ada di mana anggap saja Singapura suaminya juga di sana walinya ada di sini memangnya kenapa kalau wali di sini walinya di Indonesia saudaranya ada di Indonesia atau walinya ada di Indonesia, calon suami istri ada di Amerika sekalipun sana, kenapa susah? Dinikahkan di Indonesia. Sang mempelai laki-laki suruh mewakilkan kepada orang dekatnya di sini. Atau wali di sini mewakilkan kepada satu orang ada di sana. Dan masalah taukil gampang lewat SMS boleh, telepon juga sah. Itu masalah perwakilan. Gak asruh, gak harus ketemu. Ini permasalahannya adalah kelem, kurang fikih saja. Atau pengen gaya pengen gaya tapi malah meragukan coba dengan internet lo internetnya macet gimana yuk nah, mau diulang lagi pusing lagi kemudian delaynya bermacam-macam ini adalah pengen nikah itu yang mutafak alaih disepakati keabsahannya adalah dengan wakilkan yang demikian itu jadi ada solusinya yang jelas wali itu harus dan prosesnya saja yang perlu dipermudah biarpun di mana saja masih bisa menikah kecuali berduaan di tengah hutan nggak ada handphone ada orang terjun payung laki-laki terjun payung ternyata di situ ketemu perempuan yang tersesat tinggal berdua saja sementara takut terus dia bagaimana pernikahannya nanti kan begitu ya kan anda ada wali tidak ada ini ini masalah lain kasusnya masih ada telepon masih ada komunikasi yang lainnya lah kok dia melakukan yang aneh-aneh ini baik padahal solusi fikih sangat gampang Nah ini wali, masalah wali Ini harus jangan sampai ada orang meremehkan Merendahkan masalah urusan perwalian Lebih dari itu adalah keridoan orang tua Keridoan orang tua Adik-adikku kalau menikah jangan nyakiti orang tua Bahkan kalau benar-benar ini anak baik Dia kalau menikah itu mendahulukan pilihan orang tua Bertanya dulu abah ibu punya calon atau tidak Kalau punya calon mangga Kalau tidak punya calon saya punya calon Maksudnya saya punya gambaran bukan saya punya pacar kalau sudah punya pacar itu pasti mendahului orang tua pasti memastikan harus nikah dengan dia ini ini yang harus dipahami jadi wali ini harus ridho orang tua kemudian masalah urutan-urutan wali ini urutan-urutan wali Kalau masalah dalil-dalil wali banyak ya, tadi disebutkan seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Di dalam ayat tolak yang pernah kita baca pada beberapa waktu yang lalu di hari Sabtu, wa idza tolak talaqtum nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Kalau sudah wanita-wanita itu selesai masa iddahnya, kemudian mau menikah, jangan kau larang. Hai para wali. Duh. Kenapa wali di, di diajak yang mendapatkan perintah ini wali hei para wali jangan kau larang itu kalau orang sudah ketemu jodoh ketemu kufu sudah waktu yang menikah jangan kau larang kalau memang wali nggak penting kenapa walinya di, dilarang untuk melarang anaknya menikah jangan wali wahai para wali jangan kau halangi anakmu menikah kalau memang urusan wali itu nggak penting ayat ini nggak turun makanya wali ini sangat penting jadi para urusan wali harus penting kemudian syarat-syarat wali ini juga ada cuman kita harus tahu urutan wali ya urutan wali ini paling mudah ya cara menghafalnya bapak atau kakek itu jelas ya ini wali mujbir bapak kakek kemudian setelah itu kalau bapak sudah nggak ada kakeknya nggak ada turun kepada saudara bukan kakak adik juga saudara lebih umum saudara ya kakak adik ya otomatis kalau enggak kakak juga adik saudara laki-laki sekandung cahaya seibu urutan yang ketiga adalah saudara laki-laki seayah seibu enggak ya saudara laki-laki seayah kemudian setelah itu anak saudara laki-laki sekandung urutannya oh, begitu anak saudara laki-laki sekandung sepupu saudara laki-laki oh, sepupu anak saudara laki-laki ya ponakan saudara laki-laki boleh menikahkannya kalau tidak saudara laki-laki meninggal punya anak anak saudara berarti kepo keponakan keponakan boleh jadi wali keponakan yang sekandung bapaknya itu kemudian anak saudara laki-laki seayah eh? kemudian setelah itu jadi kuat sekali posisi saudara karena saudara itu sepangkat dengan dirinya. Jadi untuk mengingat bahwasanya saudara itu lebih kuat dari paman karena saudara itu sepangkat dengan dirinya. Baru setelah itu pindah ke paman. Karena paman tidak sepangkat dengan dirinya, tapi pangkat dengan orang tuanya. Baru setelah itu paman sekandung paman sekandung maksudnya paman kita dengan ayah kita seayah seibu jadi saudaranya ayahmu wahai adik putriku saudara ayahmu yang sekandung maksudnya antara ayahmu dengan pamanmu itu satu bapak satu ibu itu pangkatnya adalah setelah anaknya saudara tadi baru setelah itu so paman ya saudaranya ayah atau paman saudaranya ya paling enak saudara ya kalau paman kan dari ibu juga kena nanti kalau bahasa Indonesia memang bahasa uh, perlu penafsiran <laughs> kalau saudara ayah seayah jadi pamanmu dengan ayahmu satu saudara cuman seayah saja ibunya beda urutannya adalah setelah paman sekandung Baru setelah itu adalah anak paman sekandung. Baru setelah itu anak paman seayah. Beda ibu tentu Seayah kalau sudah seayah pasti beda ibu. <laughs> Sebagai praktis seayah. Kemudian setelah itu orang yang memerdekakannya cuman sudah tidak ada kadang jarang dibahas nih ya baru setelah itu pindah ke hakim jadi kalau sudah tidak ada bapak nggak ada kakek nggak ada saudara baik kandung baik saudara sekandung atau saudara seayah atau anak saudara sekandung anak saudara seayah nggak ada paman nggak sekandung nggak ada paman seayah nggak ada anak paman sekandung nggak ada anak paman seayah setelah sembilan ini baru nanti pindah kepada hakim baik selagi masih ada ini jangan tidak ke hakim itu yang punya itu nanti tertib ya jadi langsung dilihat siapa yang menjadi wali tapi yang paling tinggi lebih berhak kecuali nanti jajar misalnya saudaranya ada tiga bagaimana tinggal anak perempuannya suruh milih siapa nanti kalau kakak adik kakak disuruh milih satu itu jadi kalau berbeda misalnya ada paman ada saudara nggak ikut-ikut paman dan ini kedekatan ini sama dengan urusan waris itu nanti Paman akan tertutup oleh saudaranya dalam urusan waris. Paman akan tertutup oleh saudaranya. Dan begitu seterusnya. Itu saja sudah jelas ya siapa yang berhak jadi wali? Ayah, ayah beneran, ayah atau kakek? Ayah dan kakek. Saudara sekandung kemudian saudara ayah, eh, yang pertama ayah dan kakek. Kemudian yang kedua saudara sekandung, yang ketiga saudara seayah, yang keempat anak saudara sekandung. Yang kelima anak saudara seayah. Yang keenam adalah paman sekandung. Yang keenam eh, yang eh, yang kelima enam ketujuh adalah saudara eh, paman seayah. Yang kedelapan adalah anak paman sekandung. Yang kesembilan adalah anak paman seayah. Baru setelah itu pindah kepada hakim dan insya Allah nanti akan kami tambahkan yang jarang disebut di dalam kitab fikih namanya tahkim di saat nggak ada hakim atau nggak percaya urusan hakim gimana solusinya ada namanya babut tahkim yang hampir tidak dituliskan di dalam kitab fikih ternyata itu adalah sangat ada dan ada dan bukan sesuatu yang aneh karena bertebaran di kitab-kitab fikih hanya tidak disebutkan dalam judul khusus babut tahkim tidak jadi tahkim itu begini di saat kita nggak percaya urusan wali hakim ya hakimnya barangkali nggak pantas jadi wali misalnya nggak karu-karuan atau macam-macam maka boleh kita namanya tahkim mengangkat orang jadi hakim tentunya dengan syarat-syaratnya misalnya mengangkat kiai dua mempelai sudah nggak punya wali dan ini ilmu ini sangat penting diantaranya untuk menutup aib di saat orang masya Allah tidak punya ayah. Ini harus ada ilmunya. Kalau nggak punya ayah bagaimana? Nggak harus dikatakan nggak punya ayah. Sederhana, tahkim saja. Bahkan tahkimnya kepada ayah yang menikahi ibunya juga bisa. Tinggal punya ilmu saja. Makanya kalau pengen memberikan cari solusi kepada orang ngerti ilmu. Jadi tahkim itu dua mempelai laki dengan perempuan calon penikmat pengantin ini mengangkat seseorang yang dipercaya untuk menikahkannya itu namanya tahkim ada penyerahan bapak kami berdua menyerahkan pernikahan kami kepada anda maka orang itu langsung menerima aku terima maka dia namanya muhakkam dan muhakkam itu dikukuhkan dalam madhab kita bukan madhab kita empat madhab semuanya mengatakan ada istilah tahkim dan tahkim itu boleh dalam urusan persengketaan masalah apa saja, termasuk di dalam urusan pernikahan. Insya Allah nanti dibahas masalah menyelesaikan tambahan masalah wali di pertemuan yang akan datang, masalah tahkim dan itu sangat penting. Kalau wali hakim jelas tuh mahkamah itu apa? debat debat ya. Baik itu bisa menjadi hakim akan tapi di sini harus memenuhi syarat mereka juga kalau ada kasus-kasus harus turun ke bawah melihat apa sih yang sebenarnya terjadi masa orang tua kok tidak mau nikahkan anaknya. Jadi istilah wali abel wali yang menolak pernikahan anaknya itu sendiri harus cek dulu. Jangan langsung dipercaya sebab kadang-kadang anak muda pengen nikah cepet-cepet kan begitu. Harus diajarkan yang baik bukan hanya sekedar nanti administrasi beres selesai dapat duit bukan begitu. Akan tapi harus masalah itu dipikirkan. Baik ini saja insya Allah masalah perwalian Adapun syarat-syarat wali adalah yang pertama Islam Yang pertama adalah orang itu agamanya Islam jelas Yang pertama adalah adil Adalah Adil di sini maknanya apa? Bukan orang fasik Orang fasik itu apa? Melakukan dosa gede Jadi kalau seorang bapak Na'udzubillah Melakukan zina atau mabuk nggak boleh jadi wali Ya Allah aslinya begitu aslinya pokoknya atau tinggalkan sholat fasek pokoknya lakukan dosa gede nggak puasa Ramadan nggak ninggalkan sholat adanya kayak tidak ada mati saja sudah tuh orang <laughs> Kata bapak nggak jadi bapak nikahkan anaknya pun nggak karena nggak bisa jadi wali karena orang fasik nggak sholat mabuk zina apalagi double tiga tiganya bubar tuh salah ibunya tuh salah ibunya nilainya salah aja orang begitu jadikan suami ya ini ini kak la nikah illa biwaliyin mursyidin tidak ada pernikahan kecuali wali yang benar orangnya kalau fasik tidak diperkenankan cuman kata Imam Ghazali di zaman kami ini zaman Imam Ghazali ini abad keempat artinya seribu tahun yang lalu seribu tahun yang lalu itu Imam Ghazali ngomong belum ada HP bu belum ada televisi belum ada radio belum ada macam-macam Imam Ghazali sudah ngomong di zaman kami ini zaman rusak kalau seandainya orang fasik tidak boleh jadi wali kayaknya perempuan pada nggak nikah kenapa ini saya temukan di kampung di pasar orang pada fasik ini itu zaman dulu Zaman sekarang bagaimana? Sehingga Imam Ghazali langsung memperkenankan setelah itu nggak apa-apa biarpun fasik asal ya maka suruh tobat dulu astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim semoga Allah ngampuni baru jadi imam nah ini baru jadi awali ini kata Imam Ghazali begitu jadi kalau mau menikahkan dah ikut pendapat lemah ya. tapi sebetulnya tidak boleh ente nikahkan anak ente ente nggak bener biar sadar nih mau punya menantu nggak bener nanti menantu nirus mau nggak? mesti nggak mau pengennya mantunya baik juga biar sadar dia jadi begitu kata Imam Ghazali Jadi kalau sudah zaman sekarang ini zamannya Imam Ghazali kalau wali yang fasik tidak boleh menikahkan kayaknya perempuan pada nggak nikah nanti sebab banyak orang yang langgar Allah kalau tidak mabuk zina kalau tidak zina ini atau termasuk fasek itu adalah bukan melakukan dosa gede tapi rutin istiqomah dosa kecil istiqomah dosa kecil termasuk mohon maaf yang di mana yang sering jalan-jalan yang di toko yang di pasar setiap hari yang di depannya itu ada orang nggak nutup aurat misalnya Jangan dianggap dosa kecil karena kecil-kecil sedikit demi sedikit jadi bukit. Setiap hari lihat auratnya dia. Atau di rumahnya ada orang lain yang bukan mahram yang tidak menutup aurat. Setiap saat terlihat. Ini nggak boleh jadi wali hakikatnya. Karena terus-menerus dalam dosa kecil ini adalah gede. Karena apa? Nggak tobat dia. Adil. Kemudian yang ketiga adalah balik Syarat balik sudah tahu bahwasanya ada tiga bagi kaum laki-laki ada dua tanda ada, dua kalau laki-laki balik karena laki-laki adalah sudah keluar mani di usia 9 tahun hijriyah kemudian kalau tidak keluar mani di 9 tahun hijriyah ditunggu sampai usia 15 tahun itu di dalam madhabnya kita Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu berbeda dengan madhab lain seperti madhab Imam Malik tidak seperti itu tanda lain menurut madhab Imam Malik asalkan sudah ada mohon maaf ada bulu kemaluannya berarti sudah dianggap balik misalnya ini adalah cara ulama mengetahui orang ini balik atau belum ya sebab kalau sudah bulu kemaluannya tumbuh menurut Imam Malik berarti sudah dewasa ini adalah cara tapi dalam kita ikut madhab syafi'i ada satu yang pertama kalau sudah keluar mani di usia 9 tahun itu baru disebut orang balik jadi kalau ada saudaranya mau jadi wali kok belum balik nggak bisa tunggu dulu sampai balik ya nah, kemudian kalau belum balik belum keluar mani ditunggu sampai usia 15 tahun lah kalau cepat pengen buru-buru nikah ya sudah langsung saja kepada wali setelahnya karena dia tidak ahli jadi wali dan ada pun mani yang dimaksud keluar mani di usia 9 tahun kita harus tahu yang namanya mani itu apa kan begitu ada orang mengatakan mani tapi nggak ngerti mani itu ada tanda-tandanya bagi laki-laki dan perempuan sama wanita juga disebut sebagai seorang wanita yang balik sudah masuk balik. oh. balik adalah jika sudah keluar mani di usia 9 tahun atau head di usia 9 tahun kalau tidak head dan tidak keluar mani di usia 9 tahun ditunggu sampai umur 15 tahun genap hijriah biarpun tidak keluar mani sudah dihukumi balik kalau sudah masuk 15 tahun jadi kalau ada anak umurnya 15 tahun lebih maka semuanya balik biarpun belum head belum tahu namanya keluar mani tetap disebut sebagai orang yang balik baik nah adapun mani itu cirinya sudah pernah disebutkan dalam fikih barangkali sepintas saja ciri air mani adalah yang pertama adalah mohon maaf ini majelis mulia adalah di saat keluar ada hentakan ma'indafik muncrat dan itu lebih tampak di kaum laki-laki dan tidak tampak di kaum wanita kalau wanita muncratnya di dalam keluarnya tinggal ngerembes saja ini umumnya para wanita jadi kaum laki-laki muncrat hentaan bukan seperti air kencing mengalir begitu saja kemudian yang kedua adalah rasa rasanya rasa mohon maaf rasanya adalah keledatan yang lain daripada yang lain jangan sampai dipanjang lebarkan karena apa yang belum pernah keluar mani tetap nggak paham yang sudah keluar mani pakai bahasa isyarat pun sudah paham makanya tidak usah diperpanjang lebarkan ini kadang-kadang menjadikan bahan ger-ger di majelis menjadikan dicabut namanya pahar barokahnya ilmu baik seperti halnya rasa ya kalau rasa itu orang nggak bisa diceritai tok rasanya madu itu manis rewel dia kayak gula ya bukan kayak permen ya bukan kayak apel ya bukan ruwet nanti karena apa dia belum ngerasain madu caranya bagaimana agar tahu ambilkan sendok maju masukkan ke mulutnya oh begitu selesai rasa jadi jangan banyak cerita. Sudahlah begini saja. Ini kemudian yang ketiga baunya. Baunya itu adalah mirip-mirip putih telur. Kalau kita gesek-gesekkan di tangan, kita cium begitu baunya putih telur itu anjir kayak mani, apa amis kayak mani, kemudian atau putih bunga yang kita hancurkan, agak bunga masa jam matahari yang lain putihnya kita hancurin, mesti ada bau amisnya itu atau adonan kanji. Jadi kalau ada seseorang di saat tidurnya terbangun, dia menemukan bebasahan di dalam celananya, ternyata dicium ada bau-bau mirip yang demikian itu berarti keluar mani. Baik, itu saja. Kemudian yang keempat berakal. Kalau gila nggak bisa jadi wali atau tidak gila tapi akalnya sudah tidak sempurna karena ketuaan. Kemudian yang ke